Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Manajemen Cinta bersama Ustadz Baharsya Al-Munir, pimpinan Pesantren Biru. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji hanya milik Allah Segala puji hanya kepadanya Segala nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Karena Allah masih melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita dengan mengucapkan zikir kepadanya. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik engkau ya Allah. Allahu Akbar, dan engkau maha besar ya Allah. Ayuhal ikhwar rahmakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita mencari cinta yang sejati. Cinta itu seperti angin kita tidak dapat melihatnya, namun dapat merasakannya. Terkadang angin bertiup begitu kencangnya membuat kita tak sadarkan diri, maka kita perlu mengetahui arah mata angin agar kita tidak tersesat pada jurang cinta yang membuat kita terlena. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta hadir saat manusia hadir jika manusia ada sejak seribu tahun yang lalu, maka cinta ada sejak seribu tahun yang lalu pula. Allah menganugerahkan cinta pada setiap makhluknya, baik itu binatang, tumbuhan, apalagi kita sebagai manusia. Maka hidup tanpa cinta tidak akan ada pernah kehidupan. Karena ada cinta semuanya hidup anak ayam mengarami telurnya selama berhari-hari sang induk sampai menetaskan telurnya. Itu semua karena cinta. Sang raja hutan yang dikenal dengan keganasannya menjaga penuh dengan kasih sayang anaknya sendiri. Ibu kita yang melahirkan kita, mendidik sampai doanya mengalir untuk kita setiap saat. Itu semua karena cinta. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Allah telah menganugerahkan telah menciptakan telah menjadikan pada setiap diri manusia rasa cinta dan sayang cinta adalah fitrah dari Allah maka keberadaannya pun diatur oleh Allah maka cinta merupakan fitrah yang Allah berikan kepada kita jangan sampai dengan cinta yang Allah anugerahkan membuat kita mencari cinta selain daripada cinta kepada Allah. Oleh karena itu, carilah cinta hanya cinta yang bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan peringatan atas kecintaan kita kepada makhluk, kecintaan kita kepada dunia dan seisinya. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim zuyyina lin-nasi hubbus min ad-dahab wal fidda wal khair al musawwamah wal an'am dunya wallahu dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang, itu semua kesenangan di dunia. Wa mal hayatud dunya, itu semua kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, betapa Allah pun mengingatkan kita di mana kecintaan kita kepada dunia bisa melenakan kita kepada Allah. Nauzubillahi min dhalik tanamkan dalam diri kita mulai hari ini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga hal yang apabila dicapai maka akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Yang keduanya adalah waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa azza wa jalla yaitu orang yang mencintai membenci seseorang karena Allah yang ketiganya adalah wa may yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da id an tafdahullahu minhu kama yakrahu ayul qafin nar yaitu orang yang benci kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran dan api neraka Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Ayuhal ikhwarhamakumullah, jelaslah sudah bahwa cinta yang harus kita cari hari ini adalah bagaimana kita mencari cinta sejati hanya kepada Allah, mencari keridhaan Allah, mencari rahmat dari Allah. Yakinlah, tanamkan dalam diri kita. Semoga hari ini, esok, dan seterusnya kita hidup di alam dunia ini berada dalam rintutan dalam liputan cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwarahakumullah, akhirnya kita memohon kepada Allah, ya Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami semuanya, sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, sekelam apapun masa lalu kami, sejahat apapun diri kami, senista apapun kami, sebanyak apapun lautan dosa yang pernah kami lakukan. Sebengkok apapun jalan yang kami tempuh luruskan ya Allah Segelap apapun jalan ini ya Allah terangi dengan nur hidayahmu. Wangdur ilaina birahmatik. Dan pandangilah kami semua dengan pandangan rahmatmu. Jangan pernah pandang kami semua dengan murkamu. Karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana آتنا في dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina Semoga apa yang kita dapati hari ini senantiasa semakin menambah kecintaan kita kepada Allah. Mohon maaf dan kita sama-sama berjuang mengobati segala penyakit hati yang ada dalam diri kita untuk semakin cinta kepada Allah. Salam cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Cinta Merajut Cinta Hakiki Menggapai Ridho Ilahi